Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan Alhamdulillah Dengan izin dan taufiknya Yani dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita pada kesempatan yang mulia ini kembali untuk membahas permasalahan yang penting dalam masalah din Islam dan seperti yang sudah kita maklumi bersama insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan uh, kaidah fikih ya, dari kaidah berikutnya yakni kaidah yang kelima <clears throat> tentang kaidah yang masyhur, ma'ruf ya. yakni yang berbunyi al-'adatu muhakkama. Al-'adatu muhakkama. Artinya sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ulangi, saya ulangi. Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran uh, hukum. <clears throat> maksud dari kaidah ini adalah bahwa <clears throat> kaidah ini uh, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antaranya kalau dalam buku Ustaz Ahmad Syafiq Hafizahullah Ta'ala di halaman 105 beliau menukil perkataan Syekh As-Sa'di dalam Qawaid Al-Qawaid Al-Jami'ah di halaman ke-35 ya Syekh Sa'di berkata uruf dan adat kebiasaan dijadikan rujukan dalam semua hukum syar'i yang belum ada ketentuannya yang belum ada ketentuannya dalam masalah hukum syar'i itu dikembalikan kepada al-adah yakni adat kebiasaan adat kebiasaan jadi pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah kaidah yang namanya al-adatu muhakamah. Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran uh, hukum. Uh, makna dari kaidah ini sekali lagi bahwa sebuah adat kebiasaan dan urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum uh, syariat apabila tidak terdapat nas syar'i atau lafaz sharih yang bertentangan dengannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang bertentangan dengannya. <clears throat> Oleh karena itu uh, ulama berkata al-'ada taj'alu atau tuj'alu hakaman li itsbati hukmin syar'iyyin idza lam yarid nassun fi dhalika al-hukm al-murad فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة لأنه ليس للعادة حق تغيير للنصوص والناس أقوى من العرف لأن العرف قد يكون مستندا على باطل Ya. E, maksudnya atau makna dari kaidah ini adalah adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hakam. Ini hakam ini penentu atau hukum untuk menetapkan hukum syariat apabila tidak ada nas ya tidak ada nas yang datang tentang hukum tersebut yang ingin ditetapkan ya tetapi kalau ada nas maka wajib baik kaum muslimin mengamalkan nas tersebut ya tidak boleh meninggalkan nas kemudian melakukan atau beramal dengan adat kebiasaan karena apa? Karena adat kebiasaan itu tidak bisa merubah nas karena nas itu tentunya lebih kuat dari urf ya dari adat kebiasaan. Karena apa? Karena urf atau adat kebiasaan bisa jadi dia bersandar di atas kebatilan bisa jadi dia di atas uh, kebatilan. Ini maksud dari apa yang akan kita bahas dari kaidah al-'adatu muhakkama. Sering kita mendengar kalimat ini. Mungkin juga banyak di antara pemirsa atau para pendengar mendengar uh, kaidah ini, al-'adatu muhakkama. Artinya sebuah adat kebiasaan itu <clears throat> adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran uh, hukum. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan bahas tentang uh, secara umum ya, secara umum tentang al-adatu muhakkama kemudian uh, apa yang disebutkan di buku ini, buku Al-Qaid yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih <clears throat> Islami, tetapi alangkah baiknya kita kembali kepada dalil-dalil dulu. Ya, kita sebutkan dalil-dalil tentang kaidah al-adatu muhakkamah. Di antara dalil yang disebutkan oleh ulama adalah e, surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan perintahkanlah orang yang mengerjakan ya, perintahkanlah orang mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh serta berpalinglah dari orang-orang yang uh, bodoh. Ya. Kalimat wa'mur bi al-urf. Wa'mu uh, wa'mur bi al-urf ya Allah Subhanahu wa taala berfirman perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf yang ma'ruf artinya e, di sini dengan kalimat oraf ya, itu kembali kepada adat kebiasaan selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat selama adat itu tidak bertentangan dengan e, syariat ya kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 180 ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kutiba alaikum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك khairan الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف Artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian ya jika meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabat ya secara ma'ruf ya. Jadi apabila salah satu di antara <clears throat> kita sudah ada tanda-tanda kematian dan meninggalkan harta yang banyak maka boleh berwasiat berwasiat untuk bapak ibu dan karib kerabat tapi dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf dikembalikan kepada adat. Cara yang ma'ruf dikembalikan kepada adat. Nah, ini dari Al-Qur'an. Ya, lafad dari Al-Qur'an. Di antara dalil-dalil al-adatu muhakama Artinya adat kebiasaan itu dijadikan sebagai hakim. Kemudian dalil berikutnya dari As-Sunnah. Dalil berikutnya dari As-Sunnah. <clears throat> Kita lihat di dalam As-Sunnah penulis berkata banyak dalil darinya. Yani banyak dalil dari As-Sunnah yang memintahkan sesuatu kemudian mengaitkan sesuatu itu kepada uruf adat e, kebiasaan manusia. Contohnya di dalam hadis riwayat Muslim, eh, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya dalam hadis riwayat Bukhari dan e, Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi kita yang kita cintai ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita kata beliau anna Hinda binta Hindan binta Utbah ada Hindun bin Utbah ya qalat berkata berkata kepada Rasulullah SAW dia berkata ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahih وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hind binti Utbah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan Abu Sufyan ini istri eh, suami beliau ya Hindun bintu Utbah berkata Abu Sufyan itu rojulun syahih rajulun syahih yakni orangnya pelit ya Abu Sufyan orangnya pelit ya dan ini bukan dalam rangka gibah tentunya ya ini dalam rangka menjelaskan tentang keadaan Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW ingin bertanya tentang hukum ya kemudian dia lanjutkan ya, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu min huwa huwa la ya'lam dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku ya jadi Abu Sufyan tidak kasih nafkah yang cukup kepada istrinya eh, tidak mencukupi untuk diriku juga anak-anakku kecuali yang saya ambil ya dari darinya wa huwa la ya'lam dan dia tidak tahu jadi untuk mencukupi kebutuhannya uh, Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha mengambil tapi tidak diketahui oleh Abu Sufyan Fakal, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya. Ambillah untuk anti ya, yang mencukupi anti dan yang mencukupi anak-anak anti bil ma'ruf artinya dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf Nah, jadi ketika tidak mencukupi nafkah dari suaminya yang suami itu memberi kepada Hind binti Utbah dan Abu Sufyan tentunya orang yang punya ya, orang yang punya. Maka dibolehkan mengambil harta suaminya ya tetapi dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Artinya cukup buat anti dan anak-anak anti. Kalimatnya fiq yang cukup sesuai dengan ma'ruf. Oleh karena itu eh, kita tahu bahwa nafkah seorang istri itu disesuaikan juga dengan uruf dengan urufnya ya. Nah, oleh karena itu ulama juga membagi tentang nafkah orang yang musir dan muasir nafkah orang yang kaya, lapang dan orang yang e, disempitkan rizkinya. Ini tidak sama. Ya, orang, orang yang lapang, orang kaya, maka dikembalikan kepada urfnya, adat kebiasaan di sebuah daerah. Dia biasanya ngasih berapa untuk untuk siapa? Untuk istrinya, untuk nafkahnya. Nah, kemudian secukupnya, ya orang-orang yang miskin juga wajib kasih nafkah tapi sesuai dengan kemampuan mereka dan itu dikembalikan kepada uruf yang intinya tidak boleh uh, kurang dari sesuai yang Allah berikan dari kemampuannya ya jadi uh, ini dalil tentang al-adatu muhakkama kemudian kalau di buku ini disebutkan tentang urfun jenis-jenis uruf dan adat kebiasaan ya dan tentang syarat uruf saya akan bahas tentang syarat uruf dulu ya. syarat uruf itu diberikan sini beberapa syarat ada empat syarat yang pertama urufnya itu harus bersifat atau berlaku umum ya jadi tidak semua uruf bisa dijadikan sandaran hukum. Tidak semua adat kebiasaan dijadikan sandaran hukum. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah adat kebiasaannya itu berlaku umum. Ya. Apa keterangannya? Keterangannya bahwa uruf itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Ya, baik di semua daerah maupun di daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan uruf orang-orang tertentu, individu tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Di adat yang dimaksud adalah adat yang bersifat apa? Bersifat umum, bukan individu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang paling ini yang penting ya, sangat penting <clears throat> eh, adatnya atau kebiasaan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai eh, sandaran hukum adalah tidak bertentangan dengan nas syar'i, tidak bertentangan dengan nas syar'i. Kalau bertentangan dengan nas syar'i, maka kita ambil nas. Ya, dijelaskan oleh penulis <clears throat> ya. Huruf yang Eh, ada ya ketika dihubungkan dengan nasyari ada beberapa eh, kemungkinan ya ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh beliau yang intinya kita harus tahu bahwa uruf itu tidak boleh bertentangan dengan nas eh, syariat kalau bertentangan dengan nas, nas, eh, nas syariat maka tidak bisa dijadikan eh, dasar hukum. <clears throat> ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, uruf itu uruf itu sudah berlaku lama, berjalan lama. Bukan sebuah uruf baru yang barusan terjadi. Ya. Jadi, kalau misalkan dia kasih, eh, kasih, kasih contoh, ya. Kalau ada seseorang yang mengatakan Wallahi demi Allah maksudnya saya tidak akan makan daging selamanya. Ya. Dan saat itu dan saat dia mengucapkan kata tersebut nah, yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi. Silakan ya. Lalu lima tahun kemudian uruf masyarakat berubah menjadi berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan misalkan ya Lalu orang tersebut makan daging ikan. Maka orang tersebut tidak dihukum melanggar sumpahnya karena sebuah lafaz tidak didasarkan pada uruf yang muncul belakangan. Jadi kalimat daging mencakup kambing dan sapi, tidak mencakup ikan jangan, ya. Jadi eh, ketika orang sering makan ikan, sering makan ikan dan bilang eh, daging ya, muncul uruf bahwa di masyarakat ikan juga daging misalnya gitu ya ikan juga daging nah ada orang yang bersumpah um, lima atau empat tahun yang lalu dia mengatakan demi Allah saya tidak makan daging misalnya dengan uh, sumpah ya uh, kemudian datang uruf ini dan dia makan ikan masyarakat bilang uh, sumpahnya batal nih karena makan daging kan gitu ini kata penulis tidak berlaku yakni bukan sebuah uruf baru yang barusan e, terjadi ya berikutnya berikutnya syarat yang berikutnya adalah tidak berbenturan dengan tasrih ya lihat di sini e, tidak berbenturan dengan tasrih maksudnya adalah bahwa kalau sebuah uruf berbenturan dengan tasrih Maksud tafsir adalah ketegasan seseorang dalam sebuah masalah, maka urufnya ber, urufnya tidak ber, berlaku. Contoh, kalau seseorang bekerja di sebuah kantor, kata penulis, gajinya 500 ribu, itu per bulan. Orang kerja di kantor 500 ribu per bulan. Kemudian pemilik kantor mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari ya, termasuk hari Ahad dan hari libur. Hmm? Dan pekerja tersebut menyetujuinya. Ya, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari meskipun uruf masyarakat yang berlaku bahwa hari Ahad itu libur. Ya. Jadi ini syaratnya. Jadi tidak berbenturan dengan e, tasrih. Tidak berbenturan dengan e, tasrih. Nah, kemudian penulis berbicara tentang ah, kaedah-kaedah atau cabang-cabang kaedah dari kaedah al-adatu muhakkama di antaranya adalah isti'malun nas hujjatun yajibu al-amalu biha apa yang digunakan oleh kebanyakan orang bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan ya kemudian juga kaedah al-ibratu lil ghalibi al kathir la lil qalili an-nadir bahwa yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit, ya. Kemudian yang berikutnya uh, adalah kaidah al-urfu alladhi tuhmalu alaihi al-alfaz innama huwa al-muqarinu as-sabiq duna al-mutaakhir al-lahiq ya jadi sebuah uruf yang digunakan untuk membawa lafat kepadanya adalah urf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau bukan urf yang datang belakangan dan ini sudah eh, sedikit terbahas tadi kemudian kaidah yang keempat al haqiqatu tutraku bidalalati al ada sebuah hakikat itu bisa ditinggalkan disebutkan sebuah adat kebiasaan ya. kemudian eh, kaidah al isyaratul ma'hudatu lil akhras kal bayani bil lisan sebuah isyarat yang bisa dipahami bagi seorang yang bisu. Jadi isyarat dari orang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata. Ya. Kemudian al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Kemudian kaidah la yunkaru taghayyurul ahkam al-ijtihadiyah bi al-azman. Ini kaidah-kaidah atau cabang dari kaidah al-adatu muhakkamah dan insyaallah taala saya akan bahas beberapa nya dalam pertemuan berikutnya tentunya e, tidak semua cabang kaidahnya yang kita bahas dan dalam kesempatan ini kita hanya sekedar menyampaikan muqaddimah ya tentang kaidah al-'adatu muhakkamah. Selebihnya insyaallah taala kita kembalikan kepada akhuna Ihsan hafizahullahu taala. Nah, Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan mukadimah dari pembahasan kaidah-kaidah fiqhiyah dan insya Allah secara terperinci dan kemudian uh, permisalan serta contoh-contoh kasus yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita terkait penerapan kaidah fikih dalam kehidupan kaum muslimin Allah akan dijelaskan secara terperinci pada pembahasan yang akan datang. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita terima via telepon yang pertama, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dina Hernita di Kalimantan Selatan. Eh, silakan Ibu Dina. Ustadz, iya. saya sering bepergian dan hmm sering sekali menemui waktu azan di pasar, di, pasar maupun rumah sakit. hmm Saya tidak ingin meninggalkan sholat dimanapun hmm saya berada Hmm. Namun jika saya sholat ke masjid bercampur antara wanita dan laki-laki, mm -hmm. bagaimana cara saya berwudu? Sedang tidak mungkin saya melepas hijab dan kaos kaki saya. Bolehkah saya berwudu di WC umum saja atau saya hmm. sholat mm -hmm. ke rumah setelah saya pulang? Mm-hmm. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Budina. Baik, barakallahu fiik ya. E, pertanyaannya bagus sekali. Tadi tentang masalah tadi safar ya. Iya, tentang safar. E, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang melakukan safar tentunya dia memiliki eh, hukum yang berbeda dengan orang yang mukim. Ya. Orang yang safar memiliki hukum berbeda dengan orang yang mukim. Seperti misalkan dari sisi rukhsah, jadi sholat itu jadi dua rakaat. Ya, dari empat rakaat jadi dua rakaat, artinya dikosor ya. Kemudian dari sisi e, jamak juga ya. Itu Eh, keluasan lebih luas daripada uh, yang mukim. Ya. Yeah. Nah, uh, tentang wanita yang yang memang mendapati kesulitan kesulitan ketika mau berwudu ya di tempat umum ya termasuk di pasar ya termasuk di pasar termasuk di pasar apalagi dalam kondisi safar nih hmm. ya kondisi safar itu ya e, kalau sulit bisa diakhirkan sholatnya ketika sampai di tempat ya di tempat di rumah ya di rumah e, kemudian sholat di jamak dan dikosor ya. tetapi misalkan e, waktunya mau habis misalkan waktunya habis maka itu lain masalah kalau misalkan waktunya mau habis ya nanti bisa e, kalau misalkan ada tadi bilang ada WC tertutup ya ya, bisa misalkan berwudhu di situ dengan sempurna maka itu lebih bagus wudhu di WC ya. selama misalkan terjaga dari najis itu tidak masalah ya tidak masalah wudhu di dalam ya e, toilet e, tetapi kalau misalkan juga tidak atau terbuka seperti itu ya terbuka sama sekali terbuka ya saya pernah bertanya kepada beberapa uh, ulama ya itu jawabannya ada dua ada yang mengatakan kalau dalam kondisi seperti itu boleh tayamum ya artinya tayamum uh, eh, kita karena wanita tidak bisa membuka auratnya kan gitu ada yang mengatakan fatakullah mastata'tum artinya apa artinya e, berwudu sesuai dengan kemampuannya kemudian kepalanya seperti hukumnya mem membasuh e, imamah seperti itu. Seperti membasuh imamah itu kalau misalkan di tempat yang uh, umum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun untuk tangan tetap sampai siku ya saudara. ya. mm Masukannya. Hmm. Taib, sampai siku. Baik. Uh, demikian Bu Dina, semoga ini menjadi jawaban bagi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Barakallahu Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Mukarrabin di Sambas. Pak Mukarrabin silahkan. Sambas silahkan. Iya. Ini Ustaz, saya eh, salah satu yang bekerja di instansi pemerintahan. Uh mm-hmm. -huh. eh, biasanya itu kita mendapatkan uang yang memang tidak jelas apakah itu halal ataupun haram bagi hmm. saya sebagai seorang PNS. Subhat eh? ya? Ya, okay. seperti saya, saya contohkan, misalnya saya dikasih uang dari sisa hasil kegiatan yang melekat di kantor kami. Mm -hmm. Nah, itu diketahui oleh seluruh eh, staf kemudian kepala eh, namun hal ini tidak sesuai dengan pertanggungjawaban di OPJ gitu Ustaz. Kenapa? Tidak iya. sesuai dengan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang ada mm -hmm. di OPJ. Iya, iya. Nah, dan eh, biasanya ketika kita menolak malahan eh, berdampak terhadap penyayang kita begitu Ustaz. Mm-hmm. Nah, bagaimana status uang yang didapatkan itu kemudian kalau memang saya terima bolehkah kiranya uang itu saya berikan kepada orang tua saya yang memang kondisinya kurang mampu gitu Ustaz. Hmm. Iya. Iya. Itu saja Bapak. Iya, terima kasih. Baik, jazakallah khair. Barakallah fiik. Barakallah Baik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Tapi memang ini masalah e, sering ditanyakan ya. Masalah di kerja di sebagian instansi seperti itu. Ya, baik. E, jawabannya adalah kita harus punya ketegasan. Punya ketegasan ya. Tidak usah takut itu uang kalau memang syubhat kembalikan karena apa karena e, tidak ada hak ya kalau misalkan syubhatnya mendekati ke haram kan e, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a al hima yushiku an yarta'a fih kata Rasulullah SAW yang halal jelas, yang haram jelas dan antara keduanya eh, ada perkara syubhat antara perkara syubhat nah yang kata Rasul bilang banyak di tidak diketahui oleh manusia dan Rasulullah SAW katakan ini sebuah nasihat dari beliau SAW SAW barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat ya dia menjaga din dan kehormatannya. Ya. Jadi agama dan kehormatannya terjaga. Jadi orang yang jauh dari yang jauh-jauh dari syubhat itu dinnya, agamanya terjaga, ya. Dan kehormatannya juga terjaga. Kehormatannya terjaga. terjaga. Oleh karena itu, kalau memang betul itu adalah syubhat, betul itu adalah syubhat, sebaiknya bagi setiap muslim untuk menjauhi syubhat tersebut untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya harga dirinya kehormatannya ya nah caranya gimana eh, saya yakin bisa dikembalikan kan itu eh, misalkan eh, kembalikan kepada mereka saya tidak mau misalkan dan itu prinsip kalau misalkan semua orang seperti itu insyaallah instansi akan berubah. Ya. ya kan? Kalau misalkan pegawainya prinsipnya seperti itu, nanti misalkan antum dengan seperti itu prinsipnya nanti contoh sama yang lain, oh ya subhat, oh ya subhat. Nanti pada ikut semua insya Allah sunnah yang hasanah. Sunnah yang hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, siapa yang kasih contoh-contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya dengan pahala yang mengikutinya. Ya kan? Nah, itu. Jadi Mudah-mudahan ditiru sama yang lainnya. Ditiru yang lainnya. Adapun masalah efek efek dari uh, keterasingan orang yang baik, ya itu sesuatu yang sangat wajar, ya. Tapi tinggal bersabar atau tidaknya. Ya, dan kemudian juga e, masalah e, itu kan tidak tidak sering, tidak sering. Ada momen-momen tertentu. Ketika momen itu antum tegas, tegas tidak saya enggak pokoknya terserah dikembalikan adapun saya saya diterima misalkan itu lebih bagus kemudian dikatakan sok suci dan seterusnya enggak apa-apa enggak masalah adapun itu syubhat kemudian kita ambil eh, kita kasihkan kepada orang tua itu jangan ya kasih kepada uh, orang yang memang kita nafkahi itu jangan karena takutnya apa takutnya masuk ke haram maksudnya takut ke haram dan kalau kalau yang haram ya kalau yang haram itu eh, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi ya setiap daging tumbuh dari barang yang haram maka lebih layak dibakar oleh api ya oleh karena itu ketika kita tahu syubhat ya bahkan dekat-dekat ke haram dan kita nggak ada hak bahkan kita tahu dana itu e, dipermainkan oh itu sudah jelas ya itu sudah jelas kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Kalau bisa kita apa namanya tegakkan amar nahi mungkar, kita tegakkan kalau enggak ya, ya kita sebagaimana sabda Rasul SAW man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi berubah dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati ya. dan uh, dengan hati itu kata Rasulullah SAW uh, selama-lamanya iman, selama-lamanya iman. Insyaallah masalah rizki Allah yang ngatur. Allah kasih, kasih rizki eh, dan Allah akan kasih keberkahan dalam hidup. Ya, jadi eh, tidak usah kita khawatir nanti dicela masyarakat, nanti dikucilkan sama masyarakat, dikucilkan sama kawan-kawan, tidak usah. Justru nanti mereka akan senang dan akan cinta dan akan uh, Allah akan rubah mereka jadi e, percaya sama antum, percaya sama orang yang jujur dan seterusnya. Ini buah kejujuran memang awalnya pahit tapi akhirnya manis. Biiznillah taala. Ya, ini ya. Dan bukankah kita ingin ingin merubah itu tentang korupsi, tentang semacam macam kan korupsi dan semacamnya, kemudian kerusakan-kerusakan awalnya dari hal-hal yang seperti itu yang dianggap sepele sama masyarakat. Ya. Oleh karena itu dari awal harus kita punya prinsip tegas. Nggak mau, nggak mau, sudah. Kan gitu. Ya, nggak mau nerima. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Ustaz ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz terkait dengan kaidah manakala kita melihat kondisi dan keadaan sekarang uh, di mana sebagian berhujah dengan keadaan di kaum muslimah yang dahulu mereka terkungkung atau berada di dalam rumah dan kemudian ada sebagian slogan-slogan yang mengatakan bukan saatnya lagi wanita hmm. terus-menerus terkungkung di dalam rumah hmm. dan harus bersaing dengan kaum pria hmm. dalam permasalahan yang sifatnya keduniaan. Apakah hukum yang lalu ini bisa menjadi batal dengan kebiasaan yang terjadi di sekarang ini mm-hmm. dengan banyaknya wanita-wanita yang uh, keluar rumah mm-hmm. untuk mencari mm-hmm. persamaan hak mm-hmm. untuk uh, kepada kaum pria. Mohon uh, nasihatnya jazakallahu khair. Wa antum kadzalik. Jadi nah, dijelaskan <clears throat> ya bahwa sebuah uruf adat kebiasaan itu bisa diterima di antara syaratnya adalah selama tidak menyelisihi syariat selama tidak menyelisihi syariat. Tetapi kalau menyelisih syariat, maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Walaupun menjadi adat kebiasaan manusia. Ya. Jadi ingat e, lafadznya bahkan di awal saya jelaskan masalah itu. Ketika adat itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum tentang masalah wanita keluar rumah dan sering keluar rumah kemudian ya ikhtilat sama laki-laki dan itu merupakan adat kebiasaan yang menyebar zaman sekarang ya ini e, jadi adat ya apakah ini di, dibenarkan oleh syariat dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah jawabannya tidak dibenarkan ya jawabannya dibenarkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa latabarrajna tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula." Ya. Allah memerintahkan wanita itu tinggal di rumah. Yang waqarna fi buyutikun. Ya, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga suciannya dan ada larangan ikhtilat jelas sekali eh, antara laki-laki dan perempuan, ya. Oleh karena itu sesuatu kebiasaan yang di tengah-tengah masyarakat ternyata menyelisih syariat, menyelisih Al-Quran wa Sunnah, ini tidak masuk dalam kaidah ini. Tidak masuk dalam kaidah ini. Ya. Seperti lagi misalkan sudah umum antara laki-laki sama perempuan berjabat tangan. Ya, di zaman Rasulullah SAW, Rasul para sahabatnya dan zaman eh, zaman-zaman e, baik kebaikan menyebar itu tidak terjadi seperti ini. Ya, laki-laki perempuan salaman. Nah, bahkan e, pemuka sebagian ya, sebagian pemuka agama ya itu melakukannya misalkan bersalaman antara laki-laki perempuan. Apakah merubah hukumnya? Tentunya tidak. Ya. Karena Rasulullah SAW berkata ini lausafihun nisa. Aku tidak menjabat tangan wanita. Ya. Nah, ini. Jadi e, ketika uruf atau adat kebiasaan itu menyelisih syariat, maka eh, walaupun secara umum kan secara umum nanti saya bahas e, ada empat syarat kan satu kaidahnya umum adatnya umum yang kedua tidak menjadi syariat walaupun umum ya tetapi menyelisih eh, syariat maka tidak dijadikan e, hukum yang dijadikan hukum adalah ketika adat itu tidak menyelisihi syariat. Wallahu a'lam Barangkali Nah, ini saja, eh, Ihsan ya. Ini kal mukaddimah. Ini sebagai seperti mukaddimah. Insyaallah kita akan bahas beberapa kaidah yang lain yang eh, cabang dari kaidah ini, maksudnya tahun e, pemantapan dari kaidah ini. Insyaallah sedikit demi sedikit kita eh, juga sampaikan perkataan-perkataan ulama, kemudian contoh-contohnya agar kita lebih paham dan lebih paham dan lebih mengerti tentang kaidah yang besar ini. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.